Tema yang kita angkat pada kesempatan daurah kali ini ialah akibat salah memilih teman. Tema ini barakallahu fikum mengharuskan kita untuk membahas banyak hal. Yang pertama ialah menjabarkan sabda Rasulullah SAW tentang al-jalisus salih wal jalisus su teman yang baik dan teman yang jelek. Hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Yang dari sana akan berkembang pada pembahasan yang berikutnya tentang satu konsep yang begitu penting dalam Islam disebut dengan intiqaul ikhwah selektif di dalam mencari teman Pembahasan yang ketiga untuk melengkapi pembahasan yang kedua pentingnya dibahas tentang prinsip al-ulfah. Prinsip al-ulfah kecondongan hati. Dari persahabatan itu akan memunculkan ulfah kecondongan hati. Kecondongan hatinya kepada orang baik maka dikatakan baik, kecondongan hatinya kepada orang yang jelek dikatakan jelek. Baru pembahasan yang keempat kita akan lebih masuk pada pembahasan teman-teman yang jelek Ciri-ciri Sifat-sifat Kriteria-kriteria teman jelek Yang harus dijauhi Dan akan disisipi dengan berbagai macam pembahasan seputar masalah itu Bahaya memilih teman yang jelek Dampak negatif salah berteman dampak negatif teman yang eh, teman yang jelek tadi. Kemudian kita lengkapi dengan pembahasan tentang teman-teman yang soleh, ciri-ciri teman-teman yang soleh, kemudian dampak positif dari teman-teman yang soleh, dan bila ada waktu insyaallah taala akan kita bahas tentang adab sohbah adab-adab dalam persahabatan supaya persahabatan kita betul-betul di atas kebaikan bukan di atas kejelekan semoga waktunya cukup sampai keesokan hari barakallahu fikum Ikhwan bin Azzaikumullah Yang pertama yang perlu kita bahas adalah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memisalkan memberikan perumpamaan tentang teman yang baik dan teman yang jelek. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Musa al ashari radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Innama mathalul jalisi salih wal jalisi su' كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة atau rihan muntina yang artinya kata Rasulullah SAW perumpamaan teman yang soleh dan teman yang jelek diumpamakan seperti pembawa misik, pembawa minyak wangi misik dan seperti pandai besi yang meniup-niup api. Adapun hamil misik, pembawa minyak wangi misik, bisa jadi dia akan memberi kamu. Bisa jadi dia akan memberi kamu misiknya tadi atau engkau akan membeli daripadanya atau minimalnya engkau mendapati daripadanya aroma yang wangi sementara pandai besi yang meniup-niup api bisa jadi akan membakar bajumu atau minimalnya engkau akan mendapati daripadanya aroma yang busuk aroma yang jelek Demikian dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu arba. Disebutkan dalam riwayat yang lain datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam soh, eh, dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Abi Dawud dengan lafaz Kata Rasulullah SAW, "Wa matharul jalisi salih kamathali sahibil misik illam yusibka minhu shayun asabaka min rihih." Kata Rasulullah SAW, perumpamaan teman yang baik diumpamakan seperti pemilik minyak wangi misik. Pemilik minyak wangi misik. Kalau dia tidak memberikan kepada kamu sedikit dari fisik tadi, minimalnya minimalnya engkau akan mendapati daripadanya aroma yang wangi. Wa mathalu jalisis su kamathali sahibil kir illam yusibka min sawadih asabaka min dukhanih. Sementara perumpamaan teman yang jelek diumpamakan seperti pandai besi yang meniup api kalau tidak menimpa kamu hitamnya, hitamnya eh, api tadi, minimalnya engkau akan terkena asapnya. Kalau nggak hitam, minimalnya akan terkena asapnya. Ikhwanuddin dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW membagi sahabat membagi teman menjadi dua ada al-jalisus saleh, ada al-jalisus su. Ada teman yang baik, ada teman yang jelek. Teman yang baik kita dianjurkan untuk bersahabat dengannya. Teman yang jelek kita dilarang untuk bermajlis dengannya. Maka mau tidak mau warahmatullahi fikum kita harus membahas dua-duanya. Membahas teman yang jelek sifat-sifatnya ciri-cirinya untuk diwaspadai, dijauhi dan membahas teman-teman yang saleh, sifat-sifatnya, kriterianya untuk kita jadikan sebagai sebagai sahabat. Yang berikutnya dalam hadis ini barakallahu fikum Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada kita tentang betapa Sahabat itu memberikan pengaruh yang sangat nyata pada kita. Nah, ini hadis menerangkan kepada kita tentang pengaruh dan efek pertemanan, efek persahabatan yang langsung nyata pada kita. Teman yang baik diumpamakan seperti pembawa minyak wangi misik, pemilik minyak wangi misik. Bisa jadi engkau dikasih misik misiknya engkau dikasih kebaikan-kebaikannya akhlaknya ibadahnya prinsipnya manhajnya akidahnya maka kamu seperti dia atau barakallahu fikum engkau membeli misik tadi engkau yang kemudian meniru dia mencontoh dia terbawa olehnya menjadi baik sebagaimana dia dia mempengaruhi antum atau antum terpengaruh dengannya. Minimalnya, minimalnya engkau mendapati dari teman yang soleh tadi perkara-perkara yang indah, perkara-perkara yang baik, aroma-aroma yang wangi. Kecipratan akhlaknya, kecipratan ibadahnya, kecipratan prinsipnya, kecipratan akidahnya, wahakal. Selalu efeknya positif. Sementara teman yang jelek diumpamakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pembawa uh, seperti pandai besi yang meniup-niup api. Efeknya langsung membakar bajumu. Seindah apapun bajumu akan terbakar. Maknanya seindah apapun akhlakmu, adabmu, muamalahmu, sekuat apapun iman kamu, akidah kamu, manhaj kamu, sekian apapun ibadah kamu, tetap kamu akan terbawa oleh dia. Bajumu yang indah tadi akan terbakar oleh dia. Yang tadinya akhlaknya bagus jadi rusak. Yang tadinya ibadahnya semangat jadi malas. Yang tadinya soleh jadi fasik. Yang tadinya di atas sunnah jadi orang yang menyimpang sesat bahkan mungkin yang tadinya itu muslim di atas keislaman jadi murtad kafir gara-gara sahabat. Minimalnya minimalnya akan mencium daripadanya aroma yang busuk akan mendapat daripadanya efek-efek yang negatif dari sahabatnya. Barakallahu fikum. Sangat jelas dijelaskan oleh para ulama faedah faedah yang bisa diambil daripada hadis ini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah salah seorang ulama besar pada Syafi'iyah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim Beliau menyatakan wa fihi fadilatu mujalasati salihin wa ahlil khairi wal muruati wa makarimil akhlaqi wal wara'i wal ilmi wal adab pada hadis ini ada fadilah ada keutamaan bermajlis bersahabat dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki muruah harga diri, orang-orang yang memiliki akhlakul karimah, yang punya warah, yang punya ilmu, yang punya adab. Fadilah bermajlis, fadilah bersahabat dengan orang-orang semacam itu. wan an mujalasati an mujalasati ahli syarr wa ahli bid'ah wa man yaghtabu nas aw yakthuru fujuruhu wa batalatuhu dan juga padanya ada larangan bermajlis bersahabat dengan orang jahat dengan ahli bid'ah dengan orang yang suka menghibai orang lain atau orang yang banyak kefasikannya, banyak kemungkaran-kemungkarannya, perkara batilnya dan yang lain-lainnya dari ragam-ragam perang yang tercela. Wow, Anjuran bersahabat dengan orang baik, larangan bersahabat dengan orang yang jelek. Juga dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau juga termasuk ulama besar mazhab Syafi'iyah. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari beliau menyatakan wa fil hadid an-nahyu an mujalasati man man yata'adza bi mujalasatihi fid dini wad dunya wa targhibu fi mujalasati man yantafi' bi mujalasatihi fihima. Beliau mengatakan pada hadis ini ada larangan bermajlis bersahabat dengan siapa saja yang kita terganggu. Ya, dengan siapa saja yang kita terganggu urusan dunia kita, urusan agama kita ketika bersahabat dengannya. Di sini orang-orang yang membawa kejelekan pada dunia kita atau kejelekan pada agama kita. Jangan sama mereka. Dan adanya anjuran untuk bermajelis bersahabat dengan siapa saja yang bisa kita ambil kemanfaatannya dunia kita, akhirat kita dengan persahabatan dengannya. Beliau menggunakan bahasa umum Orang-orang yang tidak diperbolehkan bersahabat dengannya, bermajlis dengannya adalah orang-orang yang mengganggu kita, menyakiti kita, merusak dunia kita dan agama kita. Jadi kita ini kalau Imam Nawawi yang ahli agama, yang orang yang baik, yang akhlak yang mulia dan segala macamnya. Yang dianjurkan adalah bermajlis bersahabat dengan orang-orang yang kita dapat kemanfaatannya. Kemanfaatan dunia kita, kemanfaatan akhiratnya kita. Orang-orang yang baik, di atas sunnah dan segala macam. Apa yang, yang dilarang tadi orang-orang yang jelek dan segala macam, ahli bin'ah dan segala macam itu yang jelek. Yang dia kemanfaatannya orang-orang yang baik dan semisalnya. Barakallahu alaikum. Juga dijelaskan oleh Muhammad Syamsul Haq Al-Azimul Abadi dalam kitab beliau Aunul Ma'bud Syarah Abi Dawud Al-Azimul Abadi dari India Beliau menyatakan wa fil hadith isya isyadatun wa fil hadithi irsyadun ila ar-raghbati fi suhbati as-sulaha wal ulama' wa mujalasatihim fa innaha tanfa'u fid dunya wal akhirah. Hadis ini ada bimbingan untuk bersemangat bersahabat dengan orang-orang saleh, dengan para ulama, bermajlis dengan mereka sebab membawa kemanfaatan dunia dan kemanfaatan akhirat. Wa ilal ijtinabi an suhbatil ashrar innaha tadurru dinan wa dunya dan ada bimbingan untuk menjauhi persahabatan dengan orang-orang yang jahat, dengan orang-orang yang fasik sebab bersahabat dengan mereka membahayakan agama kita dan membahayakan dunia kita. Cukup jelas barakallahu fikum keterangan-keterangan dari para ulama ulama ya tentang riwayat ini. Anjuran bersahabat dengan orang soleh, larangan bersahabat dengan orang yang jelek yang fasik. Dari sini para ulama itu mengharuskan kita untuk membahas poin kedua. Hadis ini menerangkan kepada kita sebuah konsep, sebuah prinsip yang cukup agung cukup besar dalam Islam yaitu prinsip intiqaul ikhwah selektif di dalam mencari sahabat selektif di dalam mencari sahabat tidak asal berteman tidak asal bersahabat sebab ada yang soleh ada yang toleh yang soleh membawa kemanfaatan dunia akhirat sementara yang oleh membawa kemanfaatan dunia akhirat harus ada konsep benar sahabatku maka akan membawa kebahagiaan dunia akhirat salah sahabatku membawa kesengsaraan dunia dan akhirat ingat efeknya langsung efeknya langsung barakallahu Hai barakallahu fikum. Kita bahas yang kedua tentang intiqaul ikhwah. Prinsip intiqaul ikhwah selektif di dalam mencari teman. Mantin sebelum kita memiliki teman majelis, teman bermajelis, sebelum kita ber, berteman, sebelum kita bersahabat, sebelum kita berinteraksi dengan orang lain, harus dicek terlebih dahulu. Fa'alaina an Kita harus cek dengan siapa kita bersahabat. Dengan siapa kita berteman ini barakallahu Ini masalah bukan masalah yang ringan. Laisa bil amril hayyin. Ya, bukan perkara yang ringan. Ini perkara prinsip. Ya, ini perkara prinsip. Barakallahu perkara prinsip. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan dalam sabdanya dikeluarkan Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidzi dan dihasankan Asyur Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda Ar-rajulu ala dini khalilihi Ar-rajulu ala dini khalilihi yandur ahadukum man yukhalil yang artinya seseorang itu di atas agama sahabat karibnya maka lihat dengan siapa dia bersahabat Hari nah, ini para kabulun sangat jelas menerangkan kepada kita pentingnya konsep intiqal ikhwah selektif dalam jatuh dalam hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya agama kita agama kita yang dipertaruhkan dalam persahabatan bukan harta bukan dunia, bukan jabatan, bukan yang lain. Pertaruhannya itu adalah agama. Ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu agama, agamanya tergantung sahabat karibnya. Barakallahu. Tergantung antum mau naruh agama kamu di mana. Maka Rasul mengatakan falyanzurahadukum man yukhalil. Hendaklah dia melihat, mencermati, menyeleksi dengan siapa dia bersama. Ini kayak telur gitu ya. Tergantung antum mau taruh di mana. Antum taruh di wadah telur yang tepat, selamat. Tidak akan pecah. Tapi kalau kemudian antum naruh telur di ujung tanduk di tanduk eh? di ujung tanduk pada orang-orang yang tidak miris maka telur akan jatuh ah, pecah itu baik kalau seandainya yang pecah cuma telur lah telur satu paling berapa 500 ya yeah. Lah yang pecah itu agamanya kan agama rusak. Akidahnya kamu sesat. Pemahaman kamu menyimpang. Tergantung seberapa jauh kerusakannya. Bisa jadi kamu jadi orang fasik atau jadi orang yang sesat, bahkan mungkin jadi orang murtad gara-gara Sekali lagi efeknya langsung. Efeknya langsung. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selektif dalam mencari teman. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka lihat dengan siapa kamu bersahabat. Dengan siapa engkau bersahabat karib. Barakallahu Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, At-Tirmidzi dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah di dalam uh, Sahihul Jami' Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda. Kata Rasulullah la tusahib la tusahib illa mu'minan ولا ya'kul طعامك illa taqiy. Kata Rasulullah Wasallam, kalian jangan bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Singkat padat. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melarang kita berteman, bersahabat, bermajelis dengan siapapun kecuali yang mukmin. Kecuali yang mukmin. Maka yang tidak mukmin jangan bersahabat dengan dia. Orang yang kafir jelas tidak mukmin. Jangan bersahabat dengan dia. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang yang sesat, yang menyimpang. Ini keimanannya melenceng. Jangan bersahabat dengan dia. Termasuk dalamnya para fikum ahli syubuhat ahli fitan. Jangan bersahabat dengan mereka, imannya melenceng. Juga termasuk di dalamnya orang-orang fasik, ashrar orang-orang yang jelek, yang jahat. Ini keimanannya kurang. Jangan bersahabat dengan mereka. Bersahabatlah hanya itu hanya pembatasan hanya dengan seseorang yang mukmin saja. Yang namanya mukmin maka keimanannya bagus, prinsip-prinsip imannya sahih, pokok-pokok akidahnya sahih, manhajnya lurus, ibadahnya bagus, akhlaknya baik, setelah itu Rasul mengatakan, dan ini cukup penting untuk diperhatikan para kelabiku, wala yakul ta'amaka illa taqi dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Ini berkaitan dengan masalah mengundang orang makan ke rumahmu. Mengundang orang makan ke rumahmu. Yang namanya undangan makan otomatis ada mujalasah bermajelis dengan kamu tadi. Ada yang datang ke rumahnya kamu, otomatis duduk. Masuk berdiri terus, ya kan? Dia duduk. mujalasa Duduk ada suguhan makan dari kamu. Kalau gitu, ada suguhan makan, suguhan minum, suguhan apa-apa dan segala macamnya. Otomatis duduk mujalasa pada waktu yang cukup lumayan di sela-sela makan tadi. Otomatis engkau menemani dia duduk dan di dalam rumah itu ada keluarganya kamu, ada istrinya kamu, ada anak-anak kamu. Rasul mengatakan wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di sini barakallahu fikum ada faedah bermajelis dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau yang datang ke rumahnya kamu itu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh di atas sunnah. para Barakallahu Yang pertama menunjukkan kamu mencintai ahlu sunnah, kamu mencintai orang soleh, kamu mencintai orang yang bertakwa, betul? Ya pak ya, coba dia. Ya ya, lah iya, rumahnya kamu tidak mungkin kalau mengundang orang kamu benci. Ada kecintaan kepada orang soleh. Yang kedua, ketika yang datang ke rumahnya kamu yang kamu undang orang-orang yang bertakwa, menanamkan kepada istrimu, kepada anak-anak kamu, kepada keluarga kamu, kecintaan kepada orang yang soleh yang bertakwa kepada Allah. Dua. Yang ketiga akan mendapatkan barokah majelis dengan mereka. Orang yang bertakwa barakallahu fikum tentu majelisnya khair, tidak akan mungkin beredar di majlis itu perkara-perkara yang mungkar. Betul? Untuk bertakwa. Apa mungkin ada makanan yang haram? Ya apa ya? Takwa lah. Loh, tidak boleh ya. Yang ngerti, bertakwa deh, jangan. Tidak mungkin ada minuman yang haram. Tidak mungkin mengkonsumsi barang-barang haram di situ. Yang berikutnya, perbincangannya pun perbincangan yang baik. Disitulah Anda akan mendapatkan pengaruh langsung dari orang-orang soleh tadi yang bertakwa kepada Allah tadi ketika datang ke rumah kamu untuk memakan makanan kamu. yang sana kamu dalam deh. Maka Masya Allah kalau makanannya zen enak, oh, syukurnya luar biasa. Jazakallah khair, Allah ibadah Masya Allah. Luar biasa tanya itu. Hmm? Padahal ya biasa kamu makan. Tapi masya Allah kan, zir rasanya <clears throat> enak gitu ya. Nah, bayangannya itu biasa-biasa aja. biasa suka makan ayam, ada telur, daging. Tapi masya Allah kan enak dipuji dia. Allah ibarat. dikasih teh panas yang harum gitu Zaid luar biasa. atau dapat doanya. Jazakallah khair, barakallahu fiik, wa fi amwalik wa ahlik. Oh, luar biasa. Semuanya serba baik. Itu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan memakan makanan kamu kecuali yang bertakwa. Dikarenakan membawa efek-efek positif Sebaliknya barakallahu fikum kalau yang diundang oleh kamu untuk makan di rumah kamu orang-orang yang tidak bertakwa, yang tidak soleh, alias mungkin orang fasik, mungkin orang yang menyimpan yang sesat atau yang semisalnya. Jika menunjukkan kebalikan dari poin tadi. Yang pertama, menunjukkan kamu ini mencintai orang-orang jelek. Senangnya dengan orang-orang jelek semua orang akan tahu siapa Anda. Oh fulan, orang jelek. Buktinya apa? Saya diundang ke rumahnya orang-orang jelek. Ahli maksiat, ahli mungkar, orang fasik, orang fajir. Keluyuran keluar masuk rumahnya dia. Pertanda ini orang semisal dia. Mencintai orang-orang yang fasik, yang fajir. Yang diundang orang-orang yang sesat. Pemahamannya tidak beres yang diundang ke rumahnya orang-orang orang-orang teroris. Misalkan begitu. Menunjukkan dia mencintai mereka, mencintai orang-orang jelek. Itu sudah merupakan efek negatif. Ini capnya akan terus membekas di kepala Anda. Nah, dari mulai tetangga, keluarga, masyarakat, sampai kepolisian, sampai intel tahu semuanya. Itu orang beres. Jauh kenapa? Karena itu makan orang-orang yang tidak beres. Hmm? Bahkan bisa diketahui, oh ini linknya pulang. Kelihatan ya, teroris-teroris yang ada di metro ini larinya ke rumahnya dia. Ini mesti sama satu link. Efek negatif bagi Anda. Dan tentunya barakallahu fikum di majelis itu yang terjadi perkara-perkara yang karena untuk bilangnya dan. Jika ada orang yang fasik, orang yang fajir tentunya yang dimakan, yang diminum, yang terjadi perkara-perkara yang mungkar. Nauzubillah min dzalik tergantung sejauh mana kemungkarannya, kefasikannya, kefajirannya. Allah pengaruhnya langsung pada anak-anak kamu, pengaruhnya langsung pada keluarganya kamu. Perkara sangat jelas. Itu padahal hal mengundang makan sudah dikasih aturan Nabi kita uh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala yakul ta'amaka illa taqi dan jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa kepada Allah betul-betul selektif dalam mencari teman duduk, teman majelis, teman yang diundang dan segala macam apalagi persahabatan apalagi babnya persahabatan babnya per kemana. Nah, dalam bab ini Imanamtina azza Kita dituntut untuk betul-betul selektif Dan super ketat Dalam menyeleksi teman duduk kita Teman e, persahabatan kita Sahabat karib kita Harus sangat ketat Sekali lagi Sekali lagi yang dipertaruhkan adalah agama Barakallahu fikum. Urusan makan saja. Urusan makannya kita saja. Kita betul-betul ketat dan selektif dalam cara makan. Gitu ya. Ada sekian banyak warung. Warungnya sama. Hmm? Dalam bab makan saja. Murah, Loh, dia, Lanjut, murah, banyak, enak. Masya Allah. Kata jangan yang itu. Masakannya enak tapi mahal. Jangan yang ini murah tak murah tapi tidak bisa dirasakan. Betul? Masya Allah. Dalam bab makanan saya mohon maaf ya agak sedikit eh, agak sedikit kotor ya. Hah? Dalam bab makan saja. Ini makanan masih hangat. Ini makanan basi. Atau milih yang mana? Milih yang mana? Yang hangat. Mau dikasih makannya basi? Loh mau? Kenapa? Basi. Emang kenapa kalau makan yang, yang, yang basi? Wah, wow. bahaya Ustaz. Kalau makannya basi nanti sakit perut, oh nanti nanti nanti nanti. Hey, eh, poin-poin nanti nanti nanti nanti. Agama atau dunia? Jawabannya makanan basi agama. Makanan basi ya dunia. Jangan sok nanti sakit perut, nanti ada bakteri, ada virus, nanti, nanti semuanya duniawi. Ujung-ujungnya maksimalnya mati. Ya apa ya? Mati gara-gara makanan yang basi, duniawi. Itu saja atau selektifnya luar biasa. Lah yang ini terkait dengan kepersahabatan yang dikorbankan, yang dipertaruhkan itu adalah agama. Tentunya para produk atau berselektif dalam mencari teman tadi. Ngatur ya? Minuman, ini air putih, ya cobaan. Pilih yang mana? Air putih yang bersih. Ya Pak ya. Barakallahu Ada lagi sakit. Lagi sakit. Saya kata apa ya Pak? Hah? kata apa ini? Kok diem? kata apa ini? Antum lagi sakit jantung Pak. Masya Allah Antum lagi sakit jantung Kira-kira Pak Untuk pengobatan jantung antum larinya ke dokter yang mana ya? Dokter umum, spesialis tulang, atau kan ahli jantung? Jawabannya ahli jantung. Ahli jantung. Semua orang akan menganggap antum ini sudah mulai tidak beres ketika antum sakit jantung datang mau spesialis tulang. Daftar ke spesialis tulang masya ahli ortopedi ke sana saya terima nah, keluhannya apa pak sehat kayak gini kok ke spesialis tulang nah, apa dok maaf dok jantung saya lagi bermasalah <laughs> orang yang mendengarkan ini informasi ini tidak boleh ya Karena sendiri sakit jantung larinya ke kumar sesaris tulang otomatis lari kemana ahli jantung di depan sana banyak dokter-dokter jantung antum pilih yang mana tentu antum akan memilih dari mereka tadi yang betul-betul spesialis jantung yang berpengalaman dalam bidang ya baik ya? ini dokter muda si praktek ini dokternya sudah mulai setengah bayar Tapi di tengah-tengah masyarakat Mesti banyak yang mati setelah sama dia Satunya lagi Spesialis jantung Sudah spesialis Profesional Berpengalaman Milih yang mana? Milih yang berikutnya Walaupun harganya mahal Iya Pak Ya Atau khawatir apa kalau salah salah dokter? Atau khawatir apa kalau salah dokter khawatir mati. Ya apa ya? caturnya yang ini Ustaz, waduh bisa mati saya lihat Sudah banyak kasus orang metro ke situ yang tadinya jantung biasa langsung mut. Otomatis aku pilih kepada yang paling bagus. Mahal, Ya apa Yang penting saya sehat. Hmm? Ya banyak Sampai jual rumahnya, sampai jual rumahnya, sampai utang-utang nih untuk dapat perawatan spesialis jantung. Padahal yang kamu korbankan cuma satu, nyawa. Mati selesai. Nah yang ini yang kamu korbankan adalah agama. Ya, yang kamu korbankan adalah agama. Semestinya antum harus selektif, sangat-sangat selektif dalam mencari teman, dalam mencari sahabat, dalam mencari teman bermajlis. Barakallahu fiik. Kita insyaallah berkait. <coughs> Kemudian dari sini ikhwan bin azakumullah <coughs> dari sini barakallahu fikum dibahas oleh para ulama untuk menguatkan poin yang kedua tadi. Dibahas oleh para ulama tentang masalah al-ulfah. Ini juga merupakan konsep prinsip di kalangan ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan masalah ulfah kecondongan hati. Ini kita tambahkan untuk memperkuat dan mempertegas apa yang telah kita bahas tadi terkait dengan intiqaul ikhwah. <clears throat> yang berikutnya disebut dengan al-ulfa. Disebut dengan al-ulfa. Yang namanya ulfa ya kecocokan batin antara dua orang. Barakallahu ada yang memaknakan al-ulfatu ijtima'un ma'al ti'amin wa mahabbah. Berkumpul, perkumpulan yang disertai dengan rasa cinta. Ada pula yang memaknakan muyulatul qalbi ilal ma'luf. Kecondongan hati kepada orang yang semisal dengan dia. Barakallahu Ini ikhwan Allah perkara yang sangat penting juga. Kaitannya dengan masalah pertemanan dan persahabatan. Disebutkan dalam sebuah hadis datang dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Bukhari dan juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim. <coughs> Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Al arwahu junudun mujannadah." fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf yang namanya arwah Ruh, ruh itu junudun mujannadah satu pasukan beragam yang menyatu anwa'un mukhtalifah wa jumu'un mujtami'ah itu maknanya Rohnya beragam Tapi dia bisa menyatu Belum mengatakan selain Fama ta'arafa minha talaf Yang saling mengenal Akan langsung menyatu Yang saling mengenal Langsung menyatu Langsung ada kecondongan hati Namanya ulfat Wa ma tanakara minha ikhtalaf dan yang tidak saling mengenal akan berpisah. Itu yang namanya ulfa, kecondongan hati. Ikhwanatina azakumullah. al ulfa itu terkadang karena perkara prinsip agama. Terkadang karena permasalahan dunia, pekerjaan, profesi dan segala macamnya. Terkadang terkait dengan perkara-perkara duniawi Terkadang pula barakallahu fikum muncul yang namanya ulfah dikarenakan sama-sama senasib dan seperjuangan. Orang yang agamanya baik nempel kepada yang agamanya baik. Orang yang agamanya buruk akan nempel kepada orang yang agamanya buruk. Orang yang seprofesi lebih akrab dibandingkan dengan yang lain profesi. Ya baik. Hmm, tergambar? Darwah. Ini ada banyak orang. Dua diantaranya sama-sama kerja di di mana ya? Tambah udang. Oh, sudah bantu. Eh? Ya Allah sama-sama di, di udang. Yang ini sama-sama petani. Yang seprofesi akan lengket. Begitu ketemu kenalan apa kerjanya? Di Bratasena. bodoh, saya asal akrab. Kenapa? Seprofesi. Namanya ulfa Yang ini dari mana Pak? Dari ini terus. Apa kerjanya Pak? Nyawa. sani, Sami. Sama. Saya juga nyawa. Saya juga mana? Loh, itu sebelah sawah saya Pak. Langsung akrab. Itu namanya ulfa. Kenapa ya Pak? Karena masalah profesi. Ada kalanya karena senasib dan sepenanggungan. Baik, yang ini dari uh, eh, tanah udang. Yang ini dari perusahaan perusahaan dan uh, eh, bidang apa yang ini dari udang di PHK yang uh, karyawan perusahaan juga di PHK Nah, ketemu gitu lagi ngobrol-ngobrol, tahu-tahu eh, kerjanya apa mas? Ya saya dulu sih di udang mas, tapi ya sudah di PHK mas. Nah, sama. Saya juga dulu di perusahaan yang bergerak di bidang ini. Nasibnya sama, saya juga di PHK lagi ngantuk itu lebih cepat Bukan karena seprofesi, tapi senasib dan sepenang sama-sama di PHK. Itu namanya ulfah. Peristiwa ini barakallahu tidak hanya terjadi pada manusia. Nah, kalau kita boleh diberinci insyaallah. Ini prinsip juga terjadi alami pada habitat burung. Antum cermati yang namanya burung kutilang akan terbang dan kutilang-kutilang yang lain. Betul? Bukan dia, betul? Burung merpati <clears throat> akan dengan merpati-merpati yang lain. Gagak rombongannya gagak. <clears throat> burung titit, burung titit. Terus, seterusnya. <clears throat> Itu namanya al-ulfa. Dia sejenis di mana pun berada mesti yang rombongan gagak kabe pipit kabe merpati semua. Itu aman. Karena sejenis namanya itu. Barakallah. Tapi ada kalanya kumpul dua burung yang berbeda gara-gara senasib dan sepenanggung. Oh iya, Disebutkan oleh Malik ibn Dinar Disebutkan oleh Malik bin Dinar Beliau mengatakan La yattafiqu Ithnani fi ishratin Illa wa fi ahadihima Wasfun minal akhar Tidaklah ada dua orang yang bisa padu sepakat dalam sebuah persahabatan melainkan pada masing-masingnya ada sifat yang dimiliki oleh temannya. Mesti ada yang sama. Wa inna ajnasan nasi ka ajnasil tayr. Jenis manusia sama seperti jenisnya burung dalam bab ini. ولا يتفق نوعان من الطير في الطيران إلا وبينهما مناسبة tidak akan ada dua jenis burung dari burung-burung yang ada kok bisa bersamaan melainkan antara keduanya pasti ada yang sama ya jenis suatu kali wara'a yauman ghuraban ma'a humamah Suatu hari beliau melihat burung gagak bercengkrama dengan burung merpati. ya, ini kan beda jenis. Tak mungkin. Yang namanya gagak ya sama gagak. Yang namanya merpati ya sama merpati. Kali itu ada pemandangan yang aneh, yang menakjubkan. Kok ada burung gagak bisa berdua dengan burung merpati? Apa pernah ada sejarah uh, kawin silang gitu? Eh, gagak merpati dikawinkan lahir apa gitu? Tidak pernah ada kan? Tidak pernah ada. Tidak bakal bisa berhasil. <clears throat> hmm? Dicermati sama beliau. Beliau mengatakan ittafaqu wa laisa min syaklin wahid. Aneh ini. Kok bisa kelompok gitu ya? Padahal beda jenis dicermati sampai terbang itu burung. Thumma lamma qara fa huma a'rajan. Begitu terbang itu burung, ternyata sama-sama pincang kakinya. Beliau mengatakan minha huna ittafaqa. Minha huna ittafaqa. Dari sini bisa bersama-sama. Senasib sama-sama pincang. Ngoten nggih. Nah, ini jenis manusia sama buruk itu sama. Dari sini kurang tidak azakumullah. al ulfa yang namanya kecondongan hati ada tiga macam. Ini <coughs> baik-baik. Ini semua terkait dengan kalau sahabat. <coughs> al ulfa tiga macam. Yang pertama adalah al-ulfatus syar'iyyah Al-ulfah syar'iyyah al-mahmudah. Kecondongan hati yang syar'i yang terpuji. Ini kecondongan hatinya orang-orang yang saleh yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antar solehin, soleh dengan soleh, yang bertakwa dan yang bertakwa, sunni dengan sunni. Hala syar'i. <clears throat> Itulah yang diharapkan Itulah yang dituntut yang terpuji. Ketika Anda berusaha untuk mencari sahabat-sahabat yang baik, yang soleh, sehingga muncul ulfah bainakum, kecondongan hati, kedekatan hati, kecocokan hati dengan orang-orang soleh, dengan yang bertakwa, dengan yang beriman, dengan yang di atas sunnah. Syariah, ulfa syariah makmur. <clears throat> yang kedua, <coughs> Yang kedua adalah al-ulfah al mubah Kecondongan hati, kecocokan hati yang sifatnya mubah. Ini pada umur mubah, perkara-perkara yang mubah urusan duniawi yang mubah yang ini mubah sebagaimana hukum asalnya <clears throat> ya ada kecondongan hati karena profesi nah, kecondongan hati senasib dalam urusan dunia sama-sama eh, di PHK sama-sama miskin gitu sama-sama tidak punya ini sama-sama kaya gitu semata-mata ini mubah dalam masalah. Ketika antum condong persahabatan antum lebih akrab dengan profesi seprofesi, sebatas profesi yang ubah batas. Ya, Barakallahu. Yang ketiga, al-ulfah al-muharramah al-madhumah. Kecondongan hati, kecocokan hati yang diharamkan dalam agama yang tercela. Ini ketika antum condong kepada orang-orang yang tidak benar. Kecondongan hati kamu kepada orang-orang kafir. Nah, beres. Kecondongan hati kamu kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang sesat yang menyimpang. Nah, beres. Kecondongan hati kamu kepada orang-orang fasik, orang-orang fajir. Nah, beres Kecolongan hati kamu kepada orang-orang yang berbuat kebongkaran-kebongkaran. Tidak beres. Ini yang dilarang. Yang diharamkan. Atau kecondongan hati kepada perkara yang mubah tetapi menyeret kamu kepada perkara yang mubah, perkara yang haram. Juga balik Awalnya kecondongan persahabatan duniawi, ternyata menyeret terus kepada perkara yang mungkar, perkara yang haram dan yang lain-lainnya juga diharamkan. Inilah yang diwaspadai. Paham ya? Ini ya? makna katanya Rasulullah SAW al arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha atalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Al Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala seperti yang dinukil oleh al hafidh Al-Fathul Bari Ibnu Jauzi salah seorang ulama dari Madhab Hambali ketika menjelaskan hadis di atas al-arwahu ila akhirih beliau mengatakan wa yustafadu min hadal hadith dan diambil faedah dari hadis ini أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم وكذلك القول في عكسه diambil kaidah dari hadis ini kata beliau seorang insan ketika mendapati pada hatinya kok lari, tidak suka dengan orang-orang yang punya fadilah, lari, tidak suka dengan orang-orang soleh. Hati-hati. Dia harus mencari sebabnya kenapa untuk dia hilangkan daripadanya supaya dia terselamatkan dari sifat yang tercelata. Hati-hati, itu pertanda kamu tidak beres. Nah, kalau sama arus sunnah bawaannya benci, jengkel, anti, algi, Hmm, sama orang, lain yang soleh diajak ke mereka kayak oh, diajak ke api neraka. Disuruh majelis duduk dengan orang yang soleh duduk kayak di pantatnya itu ada bara api itu cukup. Oh, hati-hati. Pada hati kamu ada yang gak beres Pada kamu ada yang gak beres Segera kamu cari tahu Hilangkan Itu bahaya Barakallah gitu Begitu pula barakallah hukum ketika pada hati kamu ada kecondongan kepada orang-orang yang jelek. Hati-hati. Hati kamu lagi error, lagi hang. Hati-hati. Kok gampang gitu Diajak uh, kepada perkara yang mungkar cepat diajak perkara-perkara yang haram cepat diajak perkara-perkara yang sesat cepat yang ada yang beres segera kamu cari sebabnya dan segera kamu hilangkan dari diri kamu sebab hati kamu mengalami error ini pentingnya yang namanya ulfah barakallahu dalam bahasa paham sama ya sehingga ketika kamu itu selektif dalam mencari sahabat. Betul-betul kamu hanya mencari sahabat-sahabat yang baik. Maka ulfahnya kamu itu syar'i. Roh kamu itu sehat. Jadi ketika kamu dalam persahabatan dan pertemanan condongnya larinya kepada orang-orang yang gak beres, rohnya kamu itu error. Ada yang gak beres pada kamu? Ulfahnya kamu muharramah muharramah, mazmumah, diharamkan tercela. Karena Ikhwan Allah terkait dengan masalah ulfah ini. Masalah ulfah ini barakallahu itu <clears throat> dijadikan oleh para ulama sebagai sebuah pertanda untuk menilai ini orang baik ataukah tidak, ini orang jelek ataukah tidak. Itu di dicari, diketahui dari urfa ini tadi. Ini penilaian orang tentang kita dari sini. Oh ini orang baik dari ulfahnya kita. Oh ini orang jelek dari ulfahnya kita. Oh ini sunni, sunni ini insya Allah dari ulfahnya kita. Ini kan beres, hizbi, hizbi. Maksudnya, sih? Zahirnya di atas sunnah, nah tapi dia hizbi. Ada gak beres pada dia. Tahu dari mana? Dari ulfah. Insya Allah yang satu ini akan kita kaji lebih khusus pada kesempatan ba'dal maghrib nanti. Barakallahu fikum. Ada ya, Pak? Cukup? Pak Cukup? Cukup untuk sore hari ini kan gitu ya. Nah, nah. Diteruskan nanti ba'dal maghrib insyaallah taala terkait dengan masalah ulfah tadi. Nah, ulfah ini dijadikan oleh para ulama untuk tanda mengidentifikasi kalian ahlu sunnah atau bukan orang soleh atau bukan dari sini itu menunjukkan betapa pentingnya perkara ulfa yang terkait langsung dengan perkara persahabatan yang terkait langsung dengan masalah agama kita Insya akan dikasih pada kesempatan nanti Pak dan Pak Hah? بعد العشاء إن شاء الله تعالى رجبك نبت إلى نبتلاه سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل فاتحة